Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Insyaallah taala dalam waktu yang tidak lama kita akan selesaikan kitab ini. Nah, tinggal beberapa lembar 30 lembar lagi. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala kurang lebihnya 30 lembar. Nah. Kita lihat yang selanjutnya barakallahu fikum mengenai al-marfu' hukman, gitu ya. Nah, karena marfu' sudah kita lewati, marfu' ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Sebelum kita ambil satu persatu, atau harus paham dulu. Marfu' itu apa sih? Marfu' itu hadis yang disandarkan sampai kepada Rasulullah. Paham ya? Kalau mauquf itu hadis yang disandarkan sampai kepada sahabat. Kalau maqtu' itu sampai tabi'in. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, nanti pun lebih jelas gamblangnya lagi kalau antum sudah menghafal eh, makan apa itu baikunia. Wa ma udhifa lin-nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwal maqtu'u. Nah, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah wal marfu' hukman. Sekarang marfu' tapi secara hukum itu bagaimana? Maka lahu hukmul mudhaf ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama hadis tersebut memiliki hukum penyandaran, hukum penyandaran ya. Kalau yang marfu' secara hakiki tadi, eh, marfu' yang sebelumnya yang secara apa? Nam sorih terang tadi itu memang benar-benar bersambung langsung gitu loh. Bukan hanya hukum aja, benar-benar bersambung sampai Rasulullah. Nah, sekarang yang kedua ini dia secara hukum apa? Secara hukum itu benar-benar disandarkan secara hukum tapi ya. Secara hukum dia memiliki hukum yang sampai kepada Rasulullah. Al-awwal kata beliau wa huwa anwa' memiliki beberapa jenis. Yang pertama al-awwal qaulus sahabi. Perhatikan Bapak ini ucapan sahabat. Nah, perhatikan baik-baik. Ucapan sahabat di sini qaulus sahabi, ucapan sahabat, "Idza lam yumkin an yakuna min qabili ra'yi wa lam yakun tafsiran." Perhatikan baik-baik ini. Ucapan sahabat apabila tidak memungkinkan ucapan tersebut muncul dari akalnya dan bukan pula dalam bentuk penafsiran. Jadi ada orang, ada sahabat berucap, ucapannya bukan sumbernya dari akal dia, bukan pula tafsiran dari dia Paham maksudnya? Naam. wala ma'rufan qailuhu bil akhdhi 'anil isra'il isra'iliyat. Dan si pengucap itu sahabat yang mengucapkan tadi itu tidak ma'ruf dikenal dengan apa? Suka mengambil dari kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israel kisah Bani Israel. Antum kalau mau melihat kisah Israiliyat itu di mana? Antum kalau punya kitab namanya Tafsir al al Azim, Tafsir Ibnu Katsir itu ya. Tafsir Ibnu Katsir itu beliau memang menyebutkan banyak kisah Israiliyat di situ. Bukan karena beliau berhujah dengannya, tapi menunjukkan bahwasanya jangan kalian berhujah dengan Israiliyat itu Paham ya? Menunjukkan hadis tersebut hadis yang lemah. Karena sumber kabar yang dari Bani Israel itu hukum globalnya la yukadzdzab wa la yusaddaq. Enggak didustakan enggak apa? Enggak dibenarkan kecuali kalau ada korina. Kalau misalkan ada kisah dari Bani Israel, kemudian apa para fikum kok ada di syariat kita, dan dibenarkan oleh Rasulullah maka dibenarkan seperti kisahnya siapa Abdullah bin Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam barakallahu fikum beliau sahabiyun jalil dulunya adalah ahlul ilmnya orang Yahud nah itu kabar Israel lihat itu tapi kan benar Rasulullah benarkan dan itu sahih hadisnya itu kita benarkan tapi kalau enggak ada pembenarannya bahkan berseberangan dengan dalil yang ada seperti masalah apa Israel malaikat malaikat Israel yang penyebut penyebut nyawa itu itu berseberangan dengan Al-Qur'an. Ya kan? Dalam Al-Qur'an enggak ada penyebutan Israel, malakul maut gitu aja. Oleh karena itu kita tolak seperti itu. Nah kita lihat barakallahu fikum. Misal an yakuna khobaran an asyratis sa'ah. Contohnya seperti mengenai pengkabaran tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu banyak yang Israiliyat juga banyak mengenai Ya'juj Ma'juj eh, katanya oh lehernya panjang, kemudian matanya matanya apa matanya serem, kemudian telinganya panjang kayak alien katanya. Atau alien siapa? Paham ya? Yang penting yang penting ngeri katanya. Nah, itu Israiliyat semua seperti itu jangan di jangan dipedulikan. Poin dua ada yang katakan poin dua kemudian sebual hitam, paham ya? Intinya banyak kisah-kisah yang tidak sahih. Nah, yang jelas Ya'juj Majud sudah ada itu aja. Sudah ada di sebuah tempat dibikin benteng oleh Raja Dzulqarnain. Nah, barakallahu fikum saat itu. Hingga saat ini sudah ada juga, masih ada sekarang ini. Cuman di mana letaknya wallahu a'lam. Apa maksudnya ya? Nah, Ya'juj Ma'juj ini dan akan keluar nanti akhir zaman. Nam semua telaga atau air yang ada di hadapannya di sekali sedot habis. Mengerikan sekali. Kisahnya bukan sekarang. Kita lihat. awal ahwalil qiyamah atau mengenai keadaan hari kiamat. Eh, mengenai keadaan hari kiamat. Awil jaza atau balasan kelak di hari hari kiamat itu banyak kisah Israeliat, banyak kisah-kisah Israeliat. Fa in kana min qabili ra'yi fa huwa mauquf. Perhatikan baik-baik ini. Kalau seandainya munculnya kisah-kisah tentang tanda tanda hari kiamat, tentang keadaan-keadaan hari kiamat atau tentang balasan nanti di akhirat, itu kalau sumbernya dari ra'yi, Mai rakyi dari pendapatnya para sahabat itu sendiri, itu mauquf berarti. Hadisnya mauquf. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sedangkan mauquf sahabat itu hujah atau enggak? Eh? Tergantung atau enggak bukan hujah secara mutlak. Tergantung. Mauqifnya sahabat kalau lahu hukum rafa' na'am hujah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Yang hujah secara mutlak adalah marasilus sahabat. Irsalnya para sahabat itu jelas apa? hujah? Karena apa? Karena na'am barakallahu fikum Na'am eh, tidak mungkin istilahnya para sahabat itu berdusta. Dalam bukan artinya maksum ya, maksudnya sangat minim sekali kalau ini mereka berdusta. Oleh karena itu marasul sahabah itu pun apa? Nah, barakallahu fikum memiliki hukum bersambung. Paham ya? Atau contoh yang lain adalah nam jahalatus sahabah la tadur. Majhulnya sahabat itu enggak membahayakan. Jadi kalau ada qala ahadun minas sahabah, enggak perlu tanya, ini sahabatnya siapa majhul ini? Enggak boleh. Paham ya? Walaupun majhul dia sahabat, pasti apa? Benar insyaallah. cuma yang dicek itu orang setelahnya gitu loh tabi'in, atba'ut tabi'in dicek ini siapa ini tabi'in ini? Kalau oh, sahabat jangan, karena sahabat kulluhum mu'dul. Semuanya memiliki sifat adalah sehingga enggak perlu antum lagi. Qala ahadu minas sahabah misalkan dan dalilnya sahih ya, dari sumber-sumbernya haddatsana fulan haddatsana fulan semua sahih cek kok ternyata sahabatnya enggak dikenal siapa ini enggak usah nanyakan udah kalau memang nggak disebutkan udah ya itu tetap hujah maaf ya berikutnya Nah barakallahu fikum wa in kana tafsiran falasl kalau seandainya ucapan sahabat tersebut adalah penafsiran bentuk penafsiran penjelasan fal asl maka hukum asalnya lahu hukmu eh, lahu hukmu nah lahu hukmun nafsuhu secara zatnya nah dia memiliki hukum sudah kalau itu adalah apa tafsiran tafsiran sendiri nanti paham ya tafsiran sahabat sendiri nanti kalau misalkan ada sahabat menukilkan hadis kemudian ada tafsiran dia yang menafsirkan itu nanti hukumnya ada sendiri Nah, apa kemarin? Kalau ada sahabat membawakan hadis misalkan, nah kemudian di tengah-tengah hadis yang dia sampaikan dia menafsirkan makna hadis tersebut mudraj. Paham ya? Mudraj. Nah. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa tafsir mauqufun. Kalau tafsir semata-mata tafsir itu mauquf sahabat saja. Wa in kana qailuhu ma'rufan bil akhdhi al-isra'ila. Tapi kalau yang mengucapkan itu terkenal suka mengambil dari Israiliyat fahuwa mutaraddidun. Maka yang seperti ini mutaraddid, bimbang. Baina an yakuna khabaran Israiliyan aw hadisan marfu'an. Bimbang maksudnya apa? Tidak bisa ditetapkan. Antara ini khabarnya Israiliyah atau hadis yang marfu' itu loh. Kalau orangnya terkenal suka mengambil Israiliyat tadi. Mafhum? Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu kalafikum fala yuhkam fihi bi annahu haditsun lisyakki maka enggak bisa dihukumi bahwasanya itu adalah hadis karena adanya keraguan di dalamnya mahfum soalnya ini kalau yang menukilkan itu sahabat yang suka menukilkan israiliyat na'am waqad dzakaru annal ibad waqad dzakaru annal ibad annal abadalah wa hum abadalah ya eh, abadilah oh ya jamak dari abdullah ya na'am ahsan Wa qad dzakaru anna al-abadilah wa hum Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Zubair wa Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Umar bin Khattab wa Abdullah bin Amr bin As akhadhu an ahbari Bani Israil. Dan para ulama hadis menyebutkan bahwasanya al-abadilah yaitu enam beberapa sahabat yang bernama Abdullah wa hum Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As mereka mengambil dari kabar-kabar Bani Israel. Nah, akhbar atau ahbar menyentuh Akhbar atau ahbar menyentuh Akhbar Ahbar kalau ahbar bukan khabar berarti kan? Kalau ahbar berarti istilahnya apa istilahnya? Ahlul ilmnya Bani Israelan itu. Ya kan? Dan ulamanya Bani Israel lah gitu. Mengambil dari ulamanya Bani Israel. Nah, min Ka'ab al-Ahbar atau ghairihi eh, baik itu seperti seperti kapal ahbar atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu para sahabat ini al-abadilah ini, nah para ulama sebagian menyebutkan bahwasanya mereka mengambil dari nah pendeta dari pendetanya atau ahlul ilmnya Bani Israel seperti apa? Kapal ahbar. Jadi mereka men, mengambil dari kapal ahbar ini maksudnya. Nah, mereka-mereka abadilah tadi itu. Wasan yang kedua, fi'lus sahabi. Yang pertama jelas tadi ya. Jadi kalau ucapan sahabat Nah barakallahu fiikum yang dia itu bukan sumbernya dari akal dia, bukan pula nah semata-mata tafsiran dari dia. Nah barakallahu fiikum kemungkinan besar memiliki hukum rafa'. Nah, memang kitab ini ringkas ya, kalau panjang lebarnya tentunya di kitab yang setelahnya nanti. Jadi nanti kalau setelah Baikunia itu kalau ada waktu ngambil yang Nusratun Nadhar, syarahnya Ibnu Saimin. Tebal segini, cetakan Saudi bagus sekali harganya 250. 250. Namanya cetakan Saudi. 350. Nah, satu padahal. Cetakan Saudi Muassasah Ibnu Saimin. Bagus sekali kitabnya. Bagus intinya. Mamnya cetakan Saudi ya. Nah, barakallahu fikum Nuzhatun Nadhar, syarahnya Ibnu Saimin. Nah, itu nanti jangka panjang. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini asal yang kedua fi'lu sahabi yaitu perbuatan sahabat. Idalam yam idalam yumkin an yakuna min qabili ra'yi. Perbuatan sahabat pun terkadang memiliki hukum rafa'. Kalau perbuatan itu munculnya bukan dari apa? pemikiran dia, bukan dari akal dia. Wa masalul dzalika bisolati Ali radhiyallahu anhu. Mereka mencontohkan, memberikan permisalan nam seperti apa? Yaitu dengan salatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil kusuf, yaitu salat gerhana. Aksar min ruku'ain fi kulli raka'ah Bayangkan ini. Ya, lebih dari dua apa? Nah, barakallahu dua ruku' pada setiap rakaat walaupun yang rajih, nah barakallahu fikum adalah yang Rasulullah lakukan. Bahwasanya setiap rokaatnya berapa ruko Dua ruko Berarti total dua rokaat berapa ruko Empat ruko Sujudnya berapa? Delapan atau empat? Dua rokaat berapa ruko Empat. Dua rokaat berapa sujud? Empat juga ya. Empat juga na'am kalau fiikum. Itu ya seperti itu. Nah, ini dinukilkan perbuatan sahabat tersebut. Nah, cuma ada khilaf eh, mengenai lahu hukum rafa' atau tidak, namun yang rajih sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Jadi, na'am barakallahu fikum satu rakaat dua dua rukuk. Na'am. Tapi rukuknya itu yang dibaca sama enggak bacaannya? Sama enggak? Ketika rukuk itu antum baca bacaan sama enggak? Dohirnya sama. Antum sujud sahwi atau sujud tilawah itu sama bacaannya. Enggak ada nas yang khususkan bacaan tertentu enggak ada. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, yang keenam, yang ketujuh pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala jika Allah taala mudahkan untuk kita sambung kembali barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillahirabbil alamin.